akhirat di hatimu dan jadikan kematian di pelupuk matamu yuk ya, yuk ya, yuk ya, matamu juga matamu ya iya termasuk matamu juga ya matamu barang mataku ya iya ya aja nesu to wong pancen bahasane ngono mosok pelupuk bokongmu ngono kok nesu ya artinya gini ya Jad, Jadikan dunia di tanganmu. Dunia itu cukup di tangan. Jangan masukkan ke hati. Kalau dunia hanya di tangan, jadi ini orang eman. Cuma neng tangan no. Jadi begitu entuk yo ya ke meneh, begitu nampa yo ya ke meneh, begitu oleh yo ya ke meneh. Arab dikegem terus ora kuat ora kamot Arab dicekel wae ora muat wong ning tangan no. Iki maksudnya jadikan dunia di tangan jangan masukkan ke hati. Jadi dunia ini meng neng tangan akhirnya nggak buat teman, Wong meng neng tangan no. Arab digegem terus, rakuat, dicekali Dicekeli terus, rakamot. entuk colno, entuk colno, entuk colno. Kalau cuma di tangan kan nggak muat toh, digegem terus. Tapi kalau dimasukkan ke hati, muat. Soalnya hati manusia itu luas, luas banget. Hati manusia itu lebih luas daripada samudra, bahkan lebih luas daripada jagat raya. Masih merem lo ben melek. Jadi kapok. Halo. Mengineng tangan kok. No. Ojo ke hati. Kalau dunia dimasukkan ke hati, ayo sama nyaut hati ngono ya, sing melu nyaut mati dhisik. Kalau dunia dimasukkan ke dalam Akibatnya ketika memiliki kekayaan dunia yang banyak merasa tinggi, kalau kekayaan dunianya cuma sedikit, berkecil, melihat orang lain yang banyak harta kekayaan dunianya, dia sakit, iri, ingin mendapatkan kekayaan dunia tapi nggak kesampaian, patah, wes, wes karek hati, hati. Ya aku sing nggih ukara ya kangelan ya. Kalau dunia dimasukin hati, jadinya nanti hubud dunia, terlalu cinta dunia. Hubud dunia raksukul li khati'atin, terlalu cinta dunia itu pangkal dari semua kesalahan. Nah, cinta dunia itu bahasa Inggrisnya the the the kedonyan. Lah wong rausah protes. Aku ngomongi wis tak pikir. Ya wong ngomongi ndelok-ndelok sing diomongi. Nah kalau yang diomongi kalangan akademis, ya kita pakai bahasa intelek, mereka paham. Kalangan akademis, nah niki kan kalangan jemburis. Jadi yo <laughs> wis nganggo bahasa yang penting dipahami ngono lho. Uang ini kedonyan mesti uripe soro. Ora iso tentrem, ora iso ayem, mesti susah, mesti sumpek, mesti gelisah, mesti bingung. Ayo eh, pertanyaanku dijawab. Nek jawabnya banter ngajini terus. Jawabnya alon tak tinggal mulai. Deal? Deal? Ya wes. Jenengan nate susah napa mboten? Nate bingung napa mboten? Nate sumpek napa mboten? Mesti wi perkara donya. Wong kok susah sing disusahno mesti donya. Wong kok bingung sing garai bingung mesti perkara donya. Wong kok nganti sumpek sing marake sumpek mesti perkara donya. Ada orang galau, itu yang bikin dia galau, mesti urusan dunia. Ngapunten, suami istri harusnya kan saling setia, saling cinta, memadu kasih untuk membina keluarga yang sakinah, mawadah, rahmah, barokah, bahagia dunia akhirat. Ngene apa nggih? Dijawab ngene apa nggih? Wonten mboten sak bojone sing geger mawon. Mesti niku perkara dunia. Aku rong tau krungu ana sak bojone geger perkara salat tahajud. Sing akeh ya perkara duit sing wedok rumangsa belanjane kurang sing lanang rumangsa oleh nyambut gawe entuk duit wis dikekno kabeh nyang wong wedok kan ana wong lanang ngono ku nyambut gawe ngoyo bareng entuk dhuwit kabeh diblekno sing wedok nganti arep nyang warung lu ngemis ngono ku jenenge wong lanang gop kaya ora ngerti duit ini nek kadung mlebu bendahara umum metune krungu blok iso metu ya kudu nggawe proposal dhisik mulane kopiahmu ireng kuwi ana didesain ana selempitane kuwi sebagian duitmu selempit ke kono ngono lho nah cuma ya hati-hati bar ngene iki jelas akeh operasi kopiah kok anak harus berbakti kepada orang tua betul anak wajib memuliakan orang tua. Betul? Ayo. Ada nggak anak yang berani sama orang tua? Ada nggak anak yang menentang orang tuanya? Ada nggak anak yang melawan orang tuanya? Itu namanya anak apa? Anak uang. Tapi durhaka. Wih, mesti perkara dunia wih Gak anak ceritane anak geger karo wong tuane perkara poso Senin Kamis sing akeh ya perkara warisan dianggap ora adil lah iya wong aku sing ngeramut tahun-tahunan sing rumah tahun-tahunan ya aku lek le bagi kok padha Hoi. Hoi. Dijawab. Tahu gegeran karo wong napa mboten? Sapa jenenge wonge? Mesti kuwi perkara donya. Makanya dunia cukup di tangan, jangan masukkan di hati. Jadikan akhirat di hatimu sehingga hatimu penuh dengan akhirat. Tidak ada ruang yang bisa dimasuki oleh dunia. Dan ayo nyaut, jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu dan jadikan kematian di pelupuk. Matur suwun. Aku ceramah yang mono yang ini lagi di mata-mata ke wong. jangan cari mati ngedang kolo termasuk bunuh diri ya cari mati putus cinta, ya bunuh diri cemen Goyorau ya rawono wong liyo. ingat kelor tak selebar daun dunia eh eh sorry sorry dunia tak selebar katok kolor patah satu tumbuh seribu putus cinta bunuh diri ono ono karepe bunuh diri arep ngombe racun serangga apa ngombe baygon yang keliru seperti tok ya mati ono kuwi arep kendat gantung diri ini karepe menek wit cawur nggo tampar cancang nopang sing setno gulune set kebelet tok arab mencoloti bismillahirrahmanirrahim niat engson kendat krana ngilangake hukume kados cilik. Eh mencolot tiket no ramati wong tampare kedawan. Kan klengser. Eh. Ya gedabok ngono. Ya mok ke kesontok tunggak ngono. mulai eh, mulih mekeh, mekeh. Ya termasuk nggak kesro, nggak onar, resek, jenenge cari mati, tapi rindukan mati. Carane piye? Mempersiapkan diri menyongsong datangnya mati dengan mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saya saya saya bu nek bengi diupayake tahajud. Walau rokaat ini najan mengrong rokaat latihan. Mari Rasulullah niku mboten nate ninggal tahajud sak lawase gesang sepanjang hidupnya nggak pernah ditinggalkan. Berarti niki sangat penting, sangat mulia, sangat utama, sama ditindak ke kanjeng Nabi, buat nanti telat. Nah, mari kita kulinakan diri kita. Kowe garing kayak kok protes ya, nyata nih wong-wong ya udah ngerti ya, kok. Bangun malam karena nilai kemuliaan seorang mukmin itu ditentukan oleh tahajudnya wa minal laini fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda dan dari sebagian malam bertahajudlah itu yang akan mengantarmu sampai pada kedudukan yang terpuji haji semakin istiqomah dan berkualitas tahajudnya semakin mulia derajatnya makin tinggi kedudukannya yang sholat dalu tahajudnya kok arang-arang gak derajatnya radiandap